Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul Iqtiqad yang syarah oleh al syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atabahullah. Yang punya kitabnya disimak, yang tidak punya kitab didengarkan insyaallah e, tiga lembar lebih dikit lagi selesai insyaallah biidznillah azza wajalla. Setelah itu nanti kita masuk kitab Syarah Aqidah Wasithiyah insyaallah. Jika lambat lebih sedikit lagi. Insyaallah selesai kita ini insyaallah taala. Naam. Simak baik-baik barakallahu fiik. Pembahasan terakhir yang kita bahas kemarin adalah seputar khilafatun nubuwah. Pertanyaannya, khilafatun nubuwah ini berapa tahun? Farid 30 tahun. Diakhiri dengan pemimpin siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Setelah itu khalifah atau penguasa digelar khalifah atau apa? Raja. Siapa setelah Ali bin Abi Thalib jadi katakan raja yang paling afdal, raja yang paling utama, hafiz. Mudah nih Penguasa yang paling afdal, paling utama setelah khilafatun nubuah 30 tahun tersebut siapa? Siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Naam, ahsan tabarakallah. Kita lanjutkan dikit aja. Perhatikan baik-baik. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, matan bagian atas itu, matan bagian atas. Wa nashhad al-'ashara al basharin bil jannah dan kita bersaksi untuk 10 orang yang dikasih kabar masuk surga. 10 orang sahabat yang dikasih kabar gembira masuk surga. Dan nyebutkan itu Belum. Eh, wanaam sebab Ibrahim, sering terulang-ulang nih Ibrahim. Ewa. 10 orang sahabat yang digelari dengan al-asyarah al-basyaruna bil jannah. Nah, barakallahu fiik. Bismillah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berempat. Abdurrahman Ma'ruf lima. Sa'ad bin Abi Waqqas enam. Zubair Awam tujuh. Tolha bin Ubaidillah delapan. Orang dua lagi. Siapa? Sa'ad Zubair? Bukan. Abu siapa? Ayo. Ayo eh, dilengkapi, fadil. Dua lagi fadil. Hah? Mahmud siapa? Itu jelas, eh? Zubair? Zubair bin Auf? <laughs> Zubair bin siapa? Jadi kalau belum kelihatan tulisannya nanti ada Itu sepuluh udah ma'ruf itu tinggal dua aja. Coba Zaki sempurnakan yang dua lagi. Abu Baidah Ibnu Jarrah satu lagi. Sudah. Eh? Sama. Sama? Jangan keliru. Sa'id bin siapa? Nah. Yahya. Sa'id bin Zaid. Ayo jangan tertukar. Binnya yang liru. Anak ulangi ya. Yang paling mudah dihafalkan empat al-khulafa rasyidun. Setelah itu S atau sin. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Nah, dapat berapa? 6, ya kan? Abdurrahman Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fiik seperti itu. Jadi itu dikenal dengan al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah. Kama syahidalahumun nabiyyu sallallahu sebagaimana yang telah disaksikan eh, Rasulullah SAW untuk mereka. Faqala Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, wa fil jannah, وزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وأبو بيلة الجراح في الجنة hadisnya sahih Ruwahu Tirmidzi hadisnya Abdurrahman bin Auf terkumpul dalam satu hadis itu Al-Asyarah al-Mubasysyaruna bil Jannah qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah bagian bawah itu perhatikan Haula'i al-Asyarah al-masyhud lahu bil Jannah mereka ini 10 orang Eh, yang dipersaksikan untuk mereka dengan surga. Jadi benar-benar langsung nas fulan fulan surga. Nah, yang seperti itu kita boleh nggak pastikan? Boleh. Tapi kalau nggak dipastikan oleh Daniel, jangan memastikan. Fulan bin Fulan meninggal. Siapa ya? Itu Sunni Salafi orangnya, Sunni Salafi. Pasti masuk surga. Boleh nggak gitu? Eh? Nggak boleh. Karena dengan dalil. Cuman kita bisa berharap semoga masuk surga. Bisa dipahami? Nah, Fulan bin Fulan meninggal. Dia sholatnya rajin, tapi ketika terakhir kali banyak pikiran, banyak masalah, banyak hutang, akhirnya mendem dia, mabuk. Wah, mesti di neraka ini. Oh, meninggalnya dalam keadaan mabuk, mendem, mesti di neraka. Boleh nggak gitu? Nggak boleh khawatir. Paham ya? Khawatir nanti dapat siksaan, tapi berharaplah semoga diampuni. Masih boleh gitu. Paham ya? Tapi pastikan jangan. Kecuali yang dipastikan oleh apa? Dalil. Abu Talib di mana? Surga tentara Abu Talib Abu Talib di surga atau neraka? Eh? Neraka atau surga? Neraka. Harus karena ada dalilnya. Abu Lahab. Novel di mana Abu Lahab? Di neraka atau surga? Pasti? Atau semoga? Ya pasti, karena ada dalilnya. Jadi pahami ya. Kita lihat, ikut lagi perhatikan. Manil di syahidalahum Siapa yang telah nah bersaksi untuk mereka bahwasanya penduduk surga, mereka mereka syahidalahum Rasulullah SAW wahwala yang la anil hawa sallallahu alaihi wasallam lihat ini. Yang telah bersaksi untuk mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau tidak berutap eh, dari apa dari hawa nafsunya sebagaimana perkataan Allah Taala dalam Al-Qur'an Karim wama yang tekanil anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahada hadza ala fadlihi ini menunjukkan keutamaan mereka. berarti kan Wa kulluhum min Quraisy, mereka semuanya termasuk dari suku Quraisy, 10 orang tersebut. Wa kulluhum minal muhajirin. Radhiyallahu anhum, mereka semuanya dari kalangan al-muhajirun. Siapa itu orang-orang muhajirun? Yang mudah bertanya, paling mudah ini. Paham ya? Siapakah orang-orang muhajirun itu Nazril? Siapa mereka orang-orang muhajirun siapa? Digelari al-muhajirun, al-ansar. Siapa itu al-muhajirun? Nah, jawabannya jangan itu jawabannya. Kalau pertanyaannya itu ya, jawabannya itu jawabannya itu untuk siapa yang lebih afdal itu. Kalau ini siapakah orang-orang muhajirun itu? Hah? Siapa? Kurang, kurang. Yang intinya aja, siapa mereka mereka orang muhajirun siapa? Digelari muhajirun kenapa itu? Eh, itu nanti jawaban lain lagi itu. Kalau jamuin hujrah wa nusrah, nusrah itu untuk kenapa lebih abdal itu? Itu pertanyaannya. Kalau ini orang muhajirun ini siapa mereka? Nah, ya, pertanyaan mudah kan? Eh, coba Abdullah paham enggak pertanyaannya? Siapakah orang-orang muhajirun? Paham pertanyaannya? Nah, jawabannya? Naam, itu jawabannya itu aja. Orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Orang-orang Ansar siapa itu? Hafiz al Jogjakarta. Siapakah orang Ansar? Ala bahas dibantu Muhammad Ayo terus Naam Orang-orang penduduk asli Madinah Yang menolong dan menyambut orang-orang muhajirun Yang datang dari Makkah ke Madinah Berikutnya perhatikan baik-baik dikit lagi. Hadhi mizatun 'azimatun tudhafu ila fadailihim. Ini adalah keistimewaan yang agung, mizah keistimewaan. 'Azimah yang agung yang diikutkan kepada keutamaan-keutamaan mereka. Bal hadhi a'zamu fadailihim. Bahkan ini adalah apa? Keutamaan mereka yang paling agung. Al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah. Wa syahidan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ghairihim dan Rasulullah SAW bersaksi untuk selain mereka juga. Ada selain 10 ini, sahabat yang dipersaksikan termasuk penduduk surga. Siapa di antaranya? Sufyan. Selain 10 ini ada lagi. Persaksian langsung. Fulan di surga. Dengan semakna dan itu. Tak pancing. Biasanya kalau ikan itu kalau dikasih pancingan, umpan itu. Nah, melihat. Tak pancing umat Rasulullah SAW nanti di sana ada seb'una alfan, 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Akhirnya para sahabat berapa? Berbincang-bincang, jangan-jangan fulan bin fulan, jangan-jangan kita, jangan-jangan kita yang dilahirkan dalam keadaan Islam, jangan-jangan para sahabat. Mereka berbincang-bincang. Ternyata beberapa fiik disebutkan dalam hadis tersebut, nah, yang lainnya berpikir. Berpikir nanti kalau pas dapat jatahnya jawab. Nah, biar sama-sama berpikir. Ayo na'am. Akhirnya para kalafi dijelaskan mereka adalah orang yang tidak minta dirukyah, orang yang tidak berubah dan kai, orang yang tidak apa? bertatayur, orang yang bertawakal hanya kepada Allah taala. Nah, di akhir hadis ada orang yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah an yaj'al minhum." Wahai Rasulullah, doakan aku biar termasuk mereka anta minhum. Kamu termasuk mereka. Siapa ini? Eh? Ukasah bin siapa? Ukasah banyak kan? Ukasah bin Mahmud, Ukasah bin Saleh, Ukasah bin uh, Julaibib. Eh? Emang? Eh? Eh, Ukasah bin? Kalau belum jelas, belum terima. Ukasah bin? Faisal? Faisal? Faisal? Mesal sih sama mesol. kalau bisikan-bisikan jangan terima dulu. Yang jelas. Ukasah bin Mihsan. Nah, bukan Mihsan ya. Nah, dihafalkan. Ukasah bin Mihsan. Kita lihat. Wa syahidan Nabi Yusuf alaihi ghairi musyahidan li Ukasah bin Mihsan annahu min ahli jannah lama qala ud'u Allah an yaj'alani minhum. Lihat itu yang punya kitab itu. Dan Rasulullah juga bersaksi untuk Ukasha bin Mihsan bahwasannya dia termasuk penduduk surga. Tatkala dia berkata, doakanlah berdoalah kepada Allah agar aku termasuk mereka yakni minal sab'ina alaf termasuk 70 ribu orang alladzina yadkhulun jannah bila hisab ala adab yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab Qawma Ukasha bin Mihsan radhiyallahu anhu kemudian Ukasha bin Mihsan berdiri Faqal ya Rasulullah ud'ullaha an yaja'al minhum ya Rasulullah doakan Berdoalah kepada Allah agar aku termasuk mereka. Kaulah antaminhum. Kamu termasuk mereka. Faham ya? Satu. Berarti tambah lagi Ukasabil, bin Dihafalkan. Yang kedua. Syahidah sallallahu alaihi Hasan wal Husain. Kemudian yang kedua. Rasulullah juga bersaksi untuk Hasan dan Husain. Siapa Hasan Husain siapa? Antum Muhammad Ridho. Siapa Hasan Husain siapa? Ma'ruf, masyhur ini ya. Siapa mereka ini? Putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Apanya Rasulullah? Cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaannya apa? Pemimpin para pemuda penduduk surga. Ahsan, itu ingat ya, lihat. Na'am barakallahu bi annahuma min ahli jannah bahwasanya kedua-duanya termasuk penduduk surga. Faqala alaihi wassalam Al Hasan wal Husain Sayyida syabab ahli jannah dihafalkan itu. Hasan dan Husain itu adalah kedua-duanya adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Yang terakhir perhatikan wa syahida li Sabit bin Qais Ibn Shimas Al-Ansari radhiyallahu anhu yang ketiga. Dan Rasul juga bersaksi untuk sahabat yang mulia Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ini beliau kalau khutbah lantang suaranya. Sampai beliau takut kenapa? Karena dia khawatirkan mengangkat suara di atas suara Rasulullah SAW. Tapi ternyata karena sedih eh, Rasulullah tanya kemana. Akhirnya Rasulullah mengatakan kasih kabar gembira dia termasuk penduduk surga dan semakna itu. Kita lihat sini. Syahidalahu bil jannah Rasulullah bersaksi untuknya dengan surga. Qala lahu anta min ahli jannah. Engkau termasuk penduduk surga. Masya Allah. Wa kutila radhiyallahu syahidan fi hurubil yamamah. Pertanyaannya terakhir ini dan dia terbunuh mati syahid pada peperangan Yamamah. Yamamah, peperangan Yamamah. Pertanyaannya, peperangan Yamamah ini peperangan apa ini? Muhammad Al-Kalimantani. Peperangan Yamamah ini peperangan melawan siapa ini? Sabit bin Qais radhiyallahu terbunuh pada perang Yamamah. Ingat enggak? Ingat? Belum? Belum? Ewa, antum Nasril. Yamama. Perang Yamama. Perang melawan siapa? Musailimah al kadzab Sahih. Perang melawan Musailimah al kadzab Nah, itu dikenal dengan apa? E, perang Yamamah. Siapa tadi namanya sahabat tadi? Eh, Sofian. Terlalu cepat kan Enggak juga kan? Eh, coba antum masih tetap masih ingat enggak siapa tadi? Eh, Sabit bin Kois Sabit bin Kois Paham ya? Jadi sudah kita tambahkan Ukas bin Mihsan, Hasan Husain dan Sabit bin Kois Wallahu a'lam bissawab. alaihi في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين